Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini, hari Ahad Pon 13 Zulqa'dah 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2017 beragam nikmat karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala masih kita nikmati nikmat hidup nikmat umur kesempatan kesehatan kekuatan nikmat keamanan nikmat bisa menikmati nikmat itu nikmat Meskipun barangkali semuanya belum sukses studinya, belum sukses urusan hartanya, belum sukses urusan jodohnya, belum sukses urusan keturunannya, belum sukses dalam hal ini dan itu, tapi kita masih bisa menikmati ibadah kepada Allah. Masih merasakan betapa nikmatnya kita duduk bermajlis ilmu seakan hilang rasanya berbagai persoalan problem di luar merupakan sebuah nikmat yang tidak bisa dihargai dengan sekedar harta apalagi Allah kasih nikmat kita Islam, iman dan sunnah bisa menikmati ibadah ini karena Allah bisa menikmati berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah nikmat yang tiada tara. Lebih dari sekedar mungkin sukses uh, meraih cum laude, sukses meraih keuntungan duniawi, sukses mendapatkan kekuasaan ini dan itu atau kesenangan lainnya. Karena belum tentu ilmu gelar, harta, mungkin dapat jodoh, mungkin dapat anak, mungkin dapat ini. Belum tentu itu akan membawa nikmat. Tetapi ketika hari ini kita bisa menikmati ya, hidup ini di atas sunnah, berusaha di atas sunnah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun kondisi dan keadaan kita, dimanapun kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah memberi kita istiqamah. Bahkan semoga Allah menambah nikmat itu kepada kita sampai kelak kita menghadapnya dalam kondisi khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam serta keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat utamanya al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahli sunnah serta segenap umat Islam yang berkenan mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat. Akhwati wa ikhwati, saudari dan saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan bacaan, dari kitab Nasihati lin Nisa tulisan Syekhah Ummu Abdullah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumallahu taala maka sebagai pengantar yang kedua kita ingatkan bahwa kita sekarang berada di bulan mulia bulan Zulqa'dah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah surat ke-7 ayat 36 Inna iddatasy 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum al-ayah Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 yang Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian pada bulan-bulan tersebut, utamanya pada 4 bulan yang dimuliakan. Allah memang tidak menyebut empat bulan mulia tersebut di dalam firman-Nya. Namun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa as-sanatu isna asyara syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan mulia. Salasatun mutawaliyat yang tiga bulan itu berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian warajabu mudar. Dan yang terakhir ada bulan Rajab. Penjelasan bahwa bulan mulia yaitu bahwa kemuliaan, kehormatan dan keagungan bulan-bulan ini ditambah dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita juga hendaknya menambah penghormatan dan pengagungan kita kepada bulan-bulan tersebut. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah. Begitu pula balasan atas amal kebajikan maupun keburukan pun ditambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik pahalanya dilipat gandakan, perbuatan buruk dosanya dilipat gandakan. Walhasil Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghormati lebih bulan ini dengan cara menambah amal-amal kebajikan dan mengurangi amal-amal keburukan. Demikian dalam rangka kita menghormati bulan yang mulia ini. Namun begitu, jamaah yang mudah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang eh, setia, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan khusus pada bulan Dzulqa'dah ini sehingga amalan yang bisa kita kerjakan ya amal-amal kebaikan sebagaimana yang bisa kita kerjakan pada bulan-bulan sebelumnya ada salat kita tingkatkan salat sunnahnya ada puasa sunnah sebagaimana bulan-bulan sebelumnya ada zikir ada yang lain monggo silaturahim berbuat baik membantu orang lain ya ini dan itu silahkan ini berkaitan dengan uh, bulan Dhul Qa'dah, bulan yang mulia agar kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk di antaranya rajin mengaji. Ini bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik. Sekarang kita masuk bab di buku yang kita baca. masih berkaitan dengan pembahasan kita yaitu <clears throat> min afatil lisan beberapa kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh lisan atau ucapan kita yang sudah kita baca adalah nomor yang keenam ifsa ifsha usir membongkar rahasia. Dan dulu sudah kita baca sampai uh, hampir selesai tapi belum selesai. Baik, kita lanjut saja. Berkaitan dengan masalah menjaga rahasia dan larangan membongkar membuka rahasia orang lain yang diamanahkan kepada kita. <clears throat> Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala fil Fath, yani Fathul Bari. Qala Ibn Battal, Ibn Battal menyatakan, "Alladhi alaihi ahlul ilm" yang dipegang oleh para ulama an-sirra bahwa rahasia itu la yubahu bihi tidak boleh dibongkar, tidak boleh diungkapkan. Idza kana ala sahibihi minhu madarrah. Apabila bisa memberikan mudarat kepada orang yang memiliki rahasia tersebut. Lebih-lebih pada zaman kita ini yang kayaknya begitu mudah membongkar rahasia, bahkan konon rahasia pribadi waliyatubillah yang mestinya disimpan rapi. Ya. Tapi kadang-kadang begitu mudah yang mengetahui bukan hanya satu dua orang, tapi begitu dia salah pencet mungkin atau sengaja pencet, hampir seluruh umat manusia bisa melihatnya. waliyatubillah hati-hati dengan kecanggihan teknologi saat ini. Wa aktsaruhum yaqul mayoritas ulama menyatakan innahu idza mata la yalzamu min kitmanihi. Namun kalau orang yang memiliki rahasia ini sudah meninggal dunia, misalnya ada kita pegang rahasia seseorang selama beliau masih hidup ya kita pegang. Tolong ya ini rahasia, jangan disampaikan ke siapa-siapa. Nanti kadang-kadang orang dipesan begitu, ternyata apa? Dia bilang sama orang lain, "Eh, ini rahasia ya, jangan bilang ke siapa-siapa." Ya gimana? Ya, kalau dibilang ini rahasia, ya rahasia jangan dibongkar, jangan disampaikan kepada orang lain. Beda halnya kalau kata beliau tadi, kalau Ulama kebanyakan ulama menyatakan jika orang yang memiliki rahasia sudah meninggal dunia maka tidak harus dirahasiakan lagi rahasia tersebut dengan catatan maka yalzamu fi hayatihi sebagaimana ketika orang yang memiliki rahasia ini masih hidup maka enggak boleh dibongkar, enggak boleh diungkapkan illa ayyakuna alaihi fi ghadadah kecuali Misalnya seseorang dahulunya memiliki rahasia yang hanya disampaikan kepada kita Lalu beliau meninggal dunia Kemudian ketika kita sampaikan Itu akan merendahkan kehormatan dia Maka jangan Tapi kalau tidak, tidak ada masalah Ya intinya kita lihat uh, kemaslahatannya. Qala al-Hafidh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan, "Qultu" Saya katakan, "Alladhi yadhharu" Menurut pendapat yang lebih kuat, inqisamu dzalika ba'dal maut. Sesudah seseorang meninggal dunia, maka rahasia orang tersebut ya itu bisa dibagi menjadi dua. Ila ma yubah Jadi yang pertama bisa dibolehkan untuk disampaikan. Wa qad yustahabbu dzikruhu. Bahkan bisa jadi dianjurkan supaya disebutkan rahasia tersebut. Walau karihahu sahibus sirri. Meskipun dahulunya ketika masih hidup yang memiliki rahasia ini tidak suka jika rahasianya dibongkar. Ka'yakuna fi tazkiyatun lahu min karamatin aw manqibatin aw nahwu dzalik. Misalnya seorang alim, seorang saleh memiliki keutamaan tertentu atau dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala atau dia pernah mendapatkan penghargaan, pujian. Lalu hal ini disampaikan kepada orang lain, saya pernah begini begitu tapi tolong rahasiakan. Karena apa? Khawatir nanti mungkin orangnya akan ujub, akan ria, akan tinggi, besar hati, besar kepala. Tolong jangan disampaikan kepada siapapun hanya kamu yang saya kasih tahu bahwa tadi begini pernah begini, ada Allah kasih begini dan seterusnya. Artinya menunjukkan kemuliaan dia. Ketika beliau masih hidup, orang yang masih hidup biasanya nggak suka karena khawatir nanti riak, ujub, sombong. Ya. Tapi ketika orangnya sudah meninggal dunia, maka tidak mengapa. Dan kita lihat bagaimana para ulama memiliki keutamaan. Ya, disampaikan kita baca sampai hari ini. Ketika para ulama masih hidup mungkin tidak suka ketika disebutkan itu keutamaannya. Ketika sudah meninggal tidak mengapa. Sebagai penghormatan dan itu sebuah ya, kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi rahasia yang boleh bahkan dianjurkan supaya disebut ketika pemiliknya sudah meninggal dunia. Yang kedua, wa ilama ma mutlakon wakat yuharom atau yuharom. Yang kedua rahasia tersebut meskipun pelaku atau yang memiliki rahasia sudah meninggal dunia dimakruhkan, tidak disukai bahkan diharamkan untuk disiarkan, disebarkan, dibongkar. Wa huwa asyara ilahi Ibnu Battal dan inilah ya yang dimaksud oleh Ibnu Battal tadi, tidak boleh disiarkan rahasia tersebut. Wa qad yajibu bahkan bisa jadi pendap yang ketiga tadi pembagian rahasia sesudah orang yang meninggal dunia. Yang pertama boleh atau dianjurkan, yang kedua dimakruhkan bahkan diharamkan, yang ketiga wajib. Wakad yajib bahkan bisa jadi wajib disampaikan, disiarkan, dibongkar ka'an yakuna fihi mayajibu dzikruhu. Karena berkaitan dengan sesuatu yang harus memang disebutkan kahakin alaihi. Contohnya dia mempunyai tanggungan. Ya. Ka'an bi bitarkil qiyami bih. Fayurja ba'dahu idza dzukira liman yaqumu bihi anhu an yaf'ala dzalika. Misalnya Dulunya dia punya hutang banyak. Tapi ini dirahasiakan. Mau tidak mau kalau sudah meninggal dunia ya harus di disampaikan agar tahu, agar apa? Agar orang lain bisa me, membayarkannya. Contoh. Memang mungkin sesuatu yang rahasia. Tapi mau nggak mau harus di harus diungkapkan. Jadi rahasia seseorang yang sudah meninggal dunia kata Ibnu Hajar bisa dibagi tiga yang pertama boleh dan dianjurkan untuk disebarkan, di, diungkapkan. Yang kedua dimakruhkan bahkan diharamkan. Yang ketiga diwajibkan karena berkaitan dengan tanggungan. Wa nas la yabqa fi sadrihi sirran wahada Sebagian orang itu nggak bisa nyimpen rahasia Dan ini sebuah kesalahan ya, Semua yang dia sampaikan kepadanya Disampaikan kepada orang lain Wasyairu yakul Ada ungkapan dalam sebuah syair Iza mal mar'u akhta'ahu thalathun Fabi'hu walau bikaffin min ramad apabila seseorang telah berbuat dosa berbuat kesalahan tiga kali ini budak misalnya maka juallah dia kalau anda punya budak mempunyai kesalahan tiga kali jual dia meskipun harganya murah sekedar dibeli dengan satu apa ini bahasa Indonesia nya <laughs> kaf itu satu satu telapak tangan ya, eh, ramad eh, pasir. Salamatu sadrihi wal hirsu minhu wa kitmanu sarairi fil fawati. Karena apa? Keselamatan dada hati seseorang dan ketamaan serta kemampuan menyimpan rahasia itu berada di dalam hati. Begitu pula Al-Qahtani di dalam nuniyatihi menyatakan Wahfur li sirrika fi fuadika malhada Kuburlah ya Atau buatkanlah liang lahat rahasiamu itu di dalam hatimu Wadfinhu fil ahsyai ayyatifan dan timbunlah atau kuburlah semua isi perutmu itu dengan sesungguhnya, dengan benar-benar. Artinya isi perut kan sesuatu yang enggak. Coba kalau kita maaf ya. Sengganteng apapun, secantik apapun, sewangi apapun badan kita ini, isi perut kita ini maaf. Kalau dibongkar, dikeluarkan, bau atau bau? <laughs> Enggak ada yang mau dekat. Iya enggak? Makanya jangan dikeluarin karena kebusukan, keburukan, aib kan gitu. Maka disimpan dalam perut maka itu simpan baik-baik isi perut Anda dalam perut Anda, jangan dibongkar. Inna sadiqa ma'al aduwi kailahuma fi sirri inda ulin nuha syaklan. Orang jujur itu sama musuh, eh maaf, teman ataupun musuh kalau sudah suka ya berkaitan dengan rahasia itu bagi orang yang cerdas, bagi orang yang mumpuni, bagi orang yang punya ilmu itu sama saja. Anda musuh atau Anda teman. Kalau Anda tidak bisa menjaga rahasia, ya itu rono bedane begitu. Jadi hendaknya apa? Berhati-hati. Kita tetap berusaha menjaga rahasia. وإفشاء سر الزوجة والعقس الذي يقع بين الزوجين حال المواقعة ما حال المواقعة من كبائر الذنوب termasuk dosa besar adalah menyebarkan rahasia hubungan suami istri. Dan konon katanya di dunia maya, di media sosial itu bukan hal yang aneh lagi. Menyebar luaskan apa? E, sesuatu yang terjadi e, ketika seorang suami dan istri melakukan hubungan badan. Karena menyebarkan rahasia ini termasuk dosa besar. Kama fi sahih Muslim sebagaimana <clears throat> disebutkan di dalam kitab sahih Muslim عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها termasuk salah satu kategori manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat yaitu seseorang yang ketika berhubungan dengan istrinya atau seorang yang berhubungan dengan suaminya kemudian setelah itu menyebarluaskan memposting, men-share, menyebarkan rahasia mereka berdua sampai detil bahkan mungkin. Ini termasuk apa? Dosa besar. Wal billah. Qala sanani fi Subulis Salam, Al-Imam An-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam menyatakan, "Wal hadithu dalilun ala tahrimi ifsha'ir rajuli ma yaqo bainahu wa baina imra'atihi min umuril wiqa'i wa kadhalika al-mar'atu <clears throat> لا يجوز لها إفشاء سره وقد ورد به نص أيضا Hadis ini merupakan dalil petunjuk akan haramnya perbuatan menyebarluaskan sesuatu yang terjadi antara seorang suami dan istrinya lalu disebarluaskan ke khalayak umum. Begitu pula sebaliknya seorang wanita yang menyebarluaskan hubungan badannya dengan suaminya. Karena ada nas atau dalil dalam masalah ini. Ini termasuk <clears throat> kekeliruan, penyakit lisan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kita berkaitan dengan masalah ucapan yaitu apa? Menyebar luaskan rahasia yang tidak boleh disebar luaskan. Yang ketujuh, sekarang kita lanjut poin ketujuh, kesalahan, dosa, penyakit yang dilakukan oleh lisan kita yaitu sabbul muslimi biduni haq mencaci, mencela, memaki sesama muslim secara tidak benar. Artinya mencaci, memaki, mencela seseorang yang tidak berhak untuk dicela atau dicaci. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر Mencaci, mencela, memaki sesama muslim itu termasuk perbuatan fasik, fusuk Dan memerangi sesama muslim termasuk perbuatan kufrun <clears throat> Wa qawluhu fusukun kata fusuk al-fisqu fil lughati kata fasik menurut arti bahasa itu artinya al-khuruj. Jadi al-fisqun maaf al-fisqu atau fiskun itu artinya al-khuruj atau khurujun. <clears throat> Keluar. Jadi kalau kita mendengar oh ini orang fasik, eh, ini orang yang keluar. Apa maknanya wastilahan menurut makna secara terminologi, secara istilah syariat, al-khuruju an ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam kama fil fath. Maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam keluar dari hukum syariat dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Demikian disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Wa qauluhu wa qitaluhu kufrun Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi orang-orang muslim itu termasuk perbuatan kufur maksudnya huwa kufrun duna kufrin yaitu kekafiran yang di bawah kekafiran akbar atau kafir itu ada dua kufrun akbar ada kufrun asghar nah kufrun asghar kufrun yang kecil itulah kufrun duna kufrin qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma Apabila ada dua kelompok, dua kubu, dua pihak minal mu'minina dari golongan orang-orang beriman iqtatalu berperang fa aslihu bainahuma maka damaikan di antara dua golongan dua pihak dua kubu tersebut loh tadi disebutkan katanya memerangi orang Islam itu kufur padahal di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman Apabila ada dua kubu, dua kelompok, dua golongan, dua pihak dari kalangan orang beriman itu berperang, lu. Kok orang beriman berperang? Konon katanya tadi kalau memerangi muslim itu kufur. Kok ini dua orang beriman berperang? Fa aslihu bainahuma maka damaikan keduanya. Kok kontradiksi? Eh, ini tidak kontradiksi. Itulah makanya memerangi sesama muslim itu termasuk perbuatan kufur tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari wilayah keimanan. Maka disebut dengan kufrun duna kufrin atau kufur asghar. Sehingga tidak ada kontradiksi. Jadi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari wilayah i iman. Jadi ini berperang di sini. Iqtatalu fa aslihu disebut oleh Allah mukmin meskipun mereka berselisih bahkan berperang. Maka diperintahkan supaya ber berdamai, mendamaikan kedua pihak tersebut. Jadi ini penting untuk kita pahami, tidak asal sehingga tidak mudah mengkafirkan orang beriman. Meskipun memang bisa jadi itu termasuk perbuatan kufur, tapi kufur yang mana? Tidak setiap perbuatan kufur itu serta merta pelakunya difonis kafir dalam arti keluar murtad dari agama Islam. Jadi mohon diperhatikan. <clears throat> Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178 berkaitan dengan masalah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumul qisasu fil qatla diwajibkan bagi kalian ditetapkan bagi kalian qisas ketika terjadi pembunuhan sampai firman Allah Subhanahu wa taala ila qauli faman ufiya lahum min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ini kasusnya adalah seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka ada hukum kisos. Tadi kalau membunuh kan kufur, tapi di sini perhatikan Barang siapa dapat maaf mendapatkan permaafan dari saudaranya. Loh, tadi kan keluarganya ini muslim dibunuh muslim. Ya. Tapi disebut akhi Saudaranya Berarti apa ini Tidak kafir Tidak sampai mengeluarkan pelakunya Dari Wilayah Islam Fattiba'un bil ma'ruf Maka hendaknya ia ikuti Dengan baik Wa ada'un ilaihi bi ihsan Dan hendaknya dia membayar diat Ganti rugi Dengan baik pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kata-kata Akhihi Saudara caranya وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيه بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الحديث Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apabila dua orang muslim ya bertemu berhadapan dengan membawa masing-masing pedangnya untuk membunuh lawannya dua muslim sama-sama bawa pedang yang satu ingin bunuh yang lain yang lain ingin bunuh yang satu maka fal wal maqtulu finnar dua-duanya baik yang membunuh maupun yang terbunuh diancam dimasukkan ke dalam neraka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan musliman dua orang muslim al muqat al mutaqatilain mu'minain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua orang yang berhadapan ingin saling membunuh ini orang beriman. Tadi di eh, maaf di dalam ayat Wa in qaifatani minal mu'minina iqtatalu. Allah menyebutkan dua orang, dua kubu, dua pihak yang saling berperang ini orang beriman. Wa ja'alal maqtula akhan liwaliyil qisas. Begitu pula orang-orang yang Eh, tadi dalam ayat Al-Baqarah yang dibunuh itu ya saudara bagi yang membunuhnya wal muradu bil ukhuwah fil ayah fid din maksud dari saudara akhun ukhuwah di dalam ayat tadi adalah persaudaraan di dalam agama Islam Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar radio muslim dimanapun anda berada Kemudian penulis melanjutkan Unduri syarhal aqidah at-tahawiyah Lebih lanjut beliau menganjurkan kita Supaya membaca kitab syarah al-aqidah at-tahawiyah Berkaitan dengan masalah Ya perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari wilayah iman. Wasibabul muslim biduni haqqin min khisalil jahiliyah. Kita kembali kepada tema yaitu sibabul muslim biduni haqq mencaci, memaki, mencela sesama muslim secara tidak benar, tidak dibenarkan oleh agama. maka mencaci, mencela, memaki sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan atau tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam termasuk karakter sifat orang-orang jahiliyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Umar ibn Hafs haddatsana Abi حدثنا الأعمش عن المعرور وهو ابن سويد عن أبي الذر قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا Satu kali aku melihat dia mengenakan baju yang bermotif. Begitu pula anaknya menggunakan baju yang bermotif. Fakultu lau akhadta hadha falabistahu kahat hulatan, wa a'taytuhu akhar. Seandainya engkau menjadikan ini lalu memak membuatnya menjadi khullah yaitu uh, eh, khullah itu pakaian atas dan bawah ya jenama wa ataituhu thawban akhar lalu aku beri uh, baju yang lain intinya maksudnya lau akhadtu hadza falabistuhu uh, aku ganti aku minta pakaian itu untuk aku jadikan sebagai pakaian atasan dan bawahan lalu aku beri dia pakaian yang lainnya faqal kana baini wa baina rajulin kalam lalu dia melanjutkan kisahnya sesungguhnya antara diriku dan seseorang ada ya kalam ada cekcok begitu ada persoalan wa kanat ummuhu ajamiyatan faniltu minha jadi Abu dar ini memiliki atau mempunyai persoalan dengan seseorang lalu ketika mengetahui bahwa ibu orang tersebut ini orang ajami, orang asing, orang non-Arab, maka dicela. Ya, mungkin di ya dicelalah begitu karena ini orang orang non-Arab. fadzakarani ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu orang tersebut tidak terima mengadukan ucapanku yang mencela ibunya yang orang asing tadi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku asababta fulanan benarkah engkau mencaci si fulan qultu na'am oh benar wahai rasulullah afanilta min ummihi kamu mencaci ibunya juga? Qultu na'am. Oh ya benar. Jadi sahabat itu jujur. Qal innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau seorang yang memiliki salah satu sifat jahiliyah. Qultu ala hini sa'ati hadhihi min kibarisin qal na'am hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman ja'ala Allahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimman wal yulbishu mimma yalbas ولا يكلفه من العمل إلا ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه ma عليه. dan berkaitan dengan masalah pembantu maka Rasul menyatakan mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa Allah jadikan dia memiliki bawahan hendaknya dia memberi makan sebagaimana makanan yang ia santap. Hendaknya ia beri pakaian sebagaimana pakaian yang ia pakai, yang kenakan. Jangan bebani bebani dia pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan. Dan kalau terpaksa memberi pekerjaan yang berat, hendaknya dia menolong dan membantunya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Abu Dhar yang sedikit mengungkapkan kata-kata yang tidak berkenan cacian kepada saudaranya sesama muslim bahkan mencaci ibunya maka Rasul menyatakan innaka mru'un fika jahiliyah sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki salah satu e, kebiasaan sifat jahiliyah. Menulis melanjutkan wa'lami ketahuilah annahu la yajuzu laki an ta'tadi ala ahadin. Engkau wahai saudariku tidak boleh berbuat semena-mena kepada siapapun. Fa in fa'alti faqad zalamti. Kalau engkau berbuat semena-mena berarti engkau berbuat zalim kepadanya. Padahal fa inna zulma zalim itu huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi syar'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya menurut syariat. Dan ini termasuk perbuatan zalim ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita mencaci secara tidak benar berarti meletakkan cacian itu bukan pada tempatnya, berarti berbuat zalim. Wa qad sabata fi sahih Muslim dalam sahih Muslim disebutkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atadruna manil muflis Tahukah kalian siapakah orang yang rugi berat orang yang bangkrut Qalu Para sahabat menjawab al-muflisufina orang yang bangkrut yang rugi besar menurut kami atau di antara kami malla dirham lahu mata orang yang tidak punya duit tidak punya harta betul memang itu salah satu bentuk orang bangkrut tidak punya duit tidak punya harta ya bangkrut namanya tetapi kata Rasulullah qal innal muflisa hakikat orang yang rugi yang bangkrut adalah man ya'ti bi wa zakatin wa siyam Kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa pahala salat, zakat maupun puasa. Apa maknanya? Salatnya, zakatnya, puasanya diterima. Apa maknanya? Orang ini orang muslim, orang beriman, orang bertauhid dan orang yang muttabi. Orang muslim bertauhid dan mengikuti ajaran Rasulullah, ahlu sunnah. Tetapi wayati wa qad syatama Tapi di sisi lain dia membawa dosa. Dosa apa? Syatama mahada Dulu suka mencaci, memaki, mencela orang lain. Wa fahada suka menuduh ya, orang-orang beriman yang suci dengan perbuatan zina dan e, tercela lainnya. Wa akala Suka makan harta orang lain, korupsi, mencuri, merampok dan seterusnya. Wasafaka kadama suka men mengalirkan darah, membunuh dan seterusnya. Wa daraba memukul ini itu dan seterusnya. Maka fayu'ta hadza min hasanati. Orang-orang yang dahulu ketika di dunia dizalimi dibayar dengan pahala dan kebaikan dia. Wa min hasanati. Yang ini sesuai dulu dibunuh, dulu dicaci, dulu dicela, dulu dituduh Ya, mereka dibayar dengan kebaikan-kebaikan orang tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi kalau pahalanya sudah habis sementara tanggungannya belum habis ya ukhidha min khotoyahum maka dosa-dosa orang yang dahulu pernah dia zalimi diambil lalu diberikan faturihat alaih dilemparkan kepada orang tersebut summa turiha kemudian orang tadi dilemparkan ke dalam neraka wal iyadu billah maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pendengar radio muslim yang berbahagia rahimani Allah wa betapa beratnya perbuatan menzalimi orang lain termasuk diantaranya suka mencaci, mencela, memaki orang lain secara tidak benar. Oleh karenanya mari lebih-lebih pada bulan eh, bulan haram, bulan mulia, bulan Dzulqa'dah ini kita lebih berhati-hati untuk menjaga lisan kita. Meskipun kadang-kadang memang ya ujian, gangguan, fitnah, godaan, masya Allah, kadang-kadang membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita tersinggung, membuat kita sakit hati, macam-macam. Tetapi mari kita berusaha untuk bersabar, karena di bulan mulia dengan harapan semoga Allah menambah amal-amal kebajikan kita, termasuk atas kebaikan kesabaran kita. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah menjelang jam 5 dan mohon maaf saya harus melaksanakan eh, melakukan melanjutkan perjalanan lagi ke Meteri Sleman untuk berkunjung eh, ke saudara-saudara di sana. Maka kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita baca ini ada manfaat dan menjadikan ilmu yang barokah bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan baca ataupun terjemah atau pemahaman mohon segera diingatkan sehingga kita eh, tidak terjerumus ke dalam kekeliruan.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 Oh, masyaallah tidak tahu. Mohon maaf, ini ada pertanyaan. ada sesuatu yang jatuh. Oh ternyata banyak di wel-wel jadi banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita pernah menyakiti hati orang lain. <clears throat> Apa ini? Gak jelas. Banyak orang tetap harus minta maaf. Ya kalau memang ya bisa minta maaf, minta maaf. Kalau masih memungkinkan, usahakan minta maaf. Ya, meminta kehalalan dan diikhlaskan. Kalau tidak mungkin sudah meninggal dunia sudah apa ya. Mohonkan ampun untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan mohon ampun kepada Allah dan mohonkan ampunan untuk saudara-saudara kita yang kita sakiti hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita selalu berhusnudzon kepada saudara kita? Ya, Ya jaga khusnudzon saja. Ya. Bagaimana caranya? Ya ya khusnudzon. <laughs> Dan kita uh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dhon prasangka buruk, suudzon. Ya. Fa inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dhon itu dosa. Ya. Maka ya jangan berhusnudzon. Ngapain berhusnudzon? Selalu berbuat baik. Oh, itu saudara kita, itu teman saya, ya. Karena itu syaitan berusaha membisikkan ke dalam hati kita untuk bersuudzon. Maka eh, senantiasa berlindung kepada Allah ya dan berprasangkalah bahwa ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan perintah Allah agar menjauhi suudzon. Bagaimana sikap kita jika ada muslim yang mencela pemerintah karena tidak menerapkan hukum Allah dengan dalil surat Al-Maidah bahkan mengatakan pemerintah kafir. Nah, ini kesalahan pemahaman. <clears throat> Siapa bilang pemerintah kita tidak menerapkan hukum Islam? ya, menerapkan. Cuma belum sempurna. Pertanyaannya adalah, manakah pemerintah saat ini yang sudah menerapkan hukum Islam 100%? Dan kalau begitu semuanya kufur dong. Orang yang mengatakan pemerintah kufur berarti ikut kufur dong. Dia setuju juga aturan-aturan yang lain. Bagaimana ini? Hati-hati, ini pemahaman yang keliru. Maka tadi disebutkan ada kufrun duna kufrin. Wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang lain faulaika humul fasiqun. Ya. Bukan itu maksudnya, bukan kemudian mengatakan kafir tidak boleh. Pemerintah kita ini sudah menerapkan sebagian hukum Islam. Coba ada pengadilan agama, hukum waris ada, ya. Eh ada pernikahan, ada ini, ada itu, sholat idul fitri, sholat idul adha, macam-macam banyak. Hukum nanti bidang muamalah, sudah ada ini. Ya. Meski memang belum semuanya. Jadi tidak boleh kita mengkafirkan pemerintah muslim yang barangkali belum sepenuhnya menerapkan hukum Islam. Doakan Ya, salah satu tanda orang muslim yang baik mendoakan pemerintah, pemimpin menjadi baik. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada keutamaan atau syafaat jika ada yang meninggal di keempat bulan mulia tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Bagaimana jika seorang wanita menceritakan hubungan intimnya dengan suami sementara ia tidak tahu jika itu terlarang? Maksudnya gimana? Lah kalau dengan suaminya, lah dia hubungan intimnya dengan siapa ini? <laughs> Pertanyaannya aneh. Ya, ini bisa multi interpretable ini, multi tafsir. Bagaimana jika seorang wanita menceritakan hubungan intimnya dengan suami? Oh, maaf. Oh iya iya saya paham. Hubungan intim dengan suami diceritakan kepada orang lain. Kok begitu? Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, sudahlah beristighfar, bertaubat kepada Allah dan jangan diulang lagi. Oh iya betul. Dengan suami bukan kepada suami ya. Mohon maaf saya salah paham. Jadi ya kalau tidak tahu ya sudah. Sekarang sudah tahu maka jangan diceritakan ya, lagi. Bagaimana pula jika ia menceritakannya untuk mencari solusi dari permasalahannya? Beda. Nanti misalnya kita konsultasi, ada persoalan, maaf, ada problem seksual. Ini banyak sesungguhnya, jujur ini banyak. Ya, karena apa? Nanti ada alasan psikologis, ada alasan eh, tidak adanya komunikasi yang baik, ada eh, kadang-kadang eh, fisik, ya, tapi jarang. Memang kadang-kadang hubungan fisik itu hubungan intim tidak harmonis, yang konon katanya menurut ahli dan konsultan itu justru mayoritas urusan eh, ini kejiwaan bukan masalah eh, apa badan atau kesehatan. Ini insya Allah boleh tentu dengan catatan kepada ahlinya dan kepada orang muslim yang terpercaya dengan eh, catatan untuk mencari solusi. Ya, mencari solusi. Dan itu pun kalau betul-betul dibutuhkan. Kalau tidak maka tidak perlu. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.